Pada kesempatan yang mulia ini ada sebuah permasalahan yang semoga bermanfaat untuk kita ingatkan kepada diri saya pribadi dan antum semua wabil khusus talabatul ilmi sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya Tolabul ilmi menuntut ilmu adalah amalan yang sangat agung. Amalan yang sangat mulia. Tolabul ilmi memiliki manafi' manfaat-manfaat yang sangat banyak wasimar dan buah yang sangat banyak baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Sungguh sangat banyak nusus dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang fadl keutamaan ilmu dan keutamaan talabul ilmi menuntut ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah merupakan hal yang sangat sangat difahami bahwasanya syaitan berusaha untuk memalingkan kita dari menuntut ilmu, tolabul ilmi. Karena syaitan tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Iblis tidak menginginkan kebaikan untuk Bani Adam. Bahkan dia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Menghalang-halangi manusia dari sirat al-mustaqim. Menghalangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka dan berusaha untuk memalingkan manusia agar tidak menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Itu sumpah dan janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, suatu hal yang sangat difahami bahwasanya syaitan, iblis berusaha untuk memalingkan kita dari menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu, ma'asyiral muslimin mempelajari ilmu Alkitab was sunnah adalah jalan untuk kita mengenal Allah Subhanahu. Dengan menuntut ilmu kita mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak-hak beliau, apa yang beliau bawa. Dengan menuntut ilmu kita mengenal agama Islam, syara'i'uh, syariat-syariatnya, ahkam, hukum-hukumnya, al-halal wal haram. Itu yang tidak diinginkan oleh syaitan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah wajib bagi kita semuanya para penuntut ilmu abnauna anak-anak kita semuanya, antum semuanya para penuntut ilmu, al-aba wal ummahat untuk ya saling bantu membantu mengingatkan bahwasanya syaitan ya berusaha untuk memalingkan kita dari jalan ilmu. Taib di antara yang dilakukan oleh syaitan adalah membisiki kita para penuntut ilmu membisiki kita orang tua dengan bisikan-bisikan yang bisikan itu menakut-nakuti kita. Kalau kamu menuntut ilmu, kamu akan sengsara dunianya. Kalau Anda wahai orang tua, ya, menempatkan anak anda di ma'had, ma'ahid, ahli sunnah. Nanti masa depannya bagaimana? Masa depannya akan suram. Ditakut-takuti. Nah, kalau saya terus belajar setiap pagi datang ke masjid membaca Quran, kemudian halakoh, kemudian setelah itu saya masuk kelas belajar fikih, belajar hadis, Nanti setelah itu belajar tafsir, setelah itu saya belajar membaca kitab, setelah itu saya belajar untuk membuka kitab-kitab ulama. Terus nanti bagaimana masa depan saya, dunia saya? Ini bisikan-bisikan syaitan di antara bisikan-bisikan yang dimaukan agar kita ini berpaling dari menuntut apa? ilmu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pada majelis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Marilah kita renungkan beberapa hal yang semoga dengan renungan ini ya kita bisa menjawab bisikan-bisikan syaitan itu. Menepis apa yang dibisikan oleh syaitan agar kita berpaling dari ilmu dan menuntut ilmu. Nah, yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ketahuilah bahwasanya syaitan adalah musuh kita. Aduh mubin. Maka janganlah kita mengikuti jalan-jalan mereka. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dibisik-bisiki kita agar takut. Masa depan kita jelek. Dibisik-bisiki para orang tua agar ya anak-anaknya tidak belajar agama. Dibisik-bisiki orang tua agar anakmu jangan belajar terus agama, cabut saja dari pondok. Nah, atau sebaliknya saya sebagai seorang tolibu ilmin, saya sebagai penuntut ilmu kemudian meninggalkan jalan itu. Ini langkah-langkah syaitan, ini tu syaitan, jangan diikuti. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya di hadapan kita ada dua janji yang pertama adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah janji yang itu sesungguhnya adalah ya waswas syaitan. Kita disuruh memilih apakah kita akan mempercayai dan mengikuti janji Allah Subhanahu wa taala atau kita memilih bisikan syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirata minhu wa fadla. Asyaitan, setan itu kata Allah Subhanahu wa taala, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Ya contohnya tadi ditakut-takuti fakir, ditakut-takuti dunia, suram, ditakut-takuti. Nah, dengan belajar agama kalian tidak akan dapat apa-apa nanti dunia. Makan apa nanti kamu? Ditakut-takuti. Ini bisikan-bisikan syaitan menjanji-janjikan yakni menakut-nakuti kalian ya'idukumul faqra menakut-nakuti kalian dengan kefakiran wa ya'murukum bil fahsya ini janjinya setan kemudian setelah itu di hadapan kita ada janji Allah Subhanahu wa taala apa janjinya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian semua ampunannya dan keutamaan darinya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita pilih ma'asyiral muslimin? Ayuhal aba, ayuhal ummahat. Mana yang kita pilih ayuhat talabah wa talibat? Mana yang kita pilih? Tentu seorang mukmin dia akan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat kembali keutamaan menuntut ilmu agama. Coba ingat kembali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Niscaya kita akan mendapatkan janji-janji Allah yang demikian banyak. Niscaya kita akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada para penuntut ilmu berupa simar, berupa buah itu sangat-sangat besar. Satu saja ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita ingatkan salah satu janji Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin." Hadis ini insya Allah dihafalkan semua oleh para penuntut ilmu. Orang-orang tua pun juga menghafalkannya dan sering mendengar. Kan demikian ya. Ini hadis masyhur inda talabatil ilmi. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Niscaya Allah akan menjadikan dia faqih terhadap agama. Nah, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Di dalam hadis ini al muslimin rahiman wa rahimakumullah ayyuhat talabah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya orang yang belajar agama, kemudian dia memahami agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, belajar agama Islam ini, mengenal syariat Islam, belajar Al-Quranul Karim, belajar sunnah Nabi Ali Salatu Wasallam, faham terhadap agama, apa janji Allah Subhanahu Wa Taala? Allah akan memberikan kepadanya kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah semua kebaikan. Semua kebaikan. Dan para ulama mengatakan bahwasanya kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini adalah semua kebaikan, tidak dibatasi, tidak dikhususkan. Kan Allah tidak mengatakan Nabi tidak menjanjikan siapa yang Allah kehendaki kebaikan dunianya, kan tidak? Atau dibatasi, dikhususkan kebaikan akhiratnya, kan tidak? Hanya dikatakan siapa yang Allah kehendaki kebaikan. Artinya kebaikan yang dimaksud adalah semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhiratnya, kebaikan akalnya, kebaikan jasadnya, kebaikan amalan zahirnya. Naam, kebaikan ucapannya, kebaikan perbuatannya, kebaikan jiwanya, kebaikan keluarganya, kebaikan dia dalam bermasyarakat, kebaikan dia di dalam bermuamalah. Semua kebaikan masuk di dalam hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin. Ini janji Allah ma'asyiral muslimin. Tinggal kita memilih, kita mau mengikuti janji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maghfiratan minhu wa fadla keutamaan darinya, ampunan darinya atau seorang lebih suka untuk mendengar tahwif apa yang ditakut-takuti oleh syaitan yaidukumul faqara menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu menuntut ilmu kamu akan fakir nanti. Kalau kamu menuntut ilmu duniamu akan suram. Kalau kamu menuntut ilmu agama nanti makan apa? Ini kan takhwif dari syaitan. Maka coba terus ingat-ingat janji Allah Subhanahu wa taala dan tepis bisikan-bisikan syaitan itu. Syaitan itu menginginkan kejelekan bagi kita. Ingat kisah Nabi Adam alaihi salatu wasallam bagaimana iblis. Nah, berusaha untuk membisiki menyampaikan wasawis kepada Adam alaihi salatu wassalam wa qad qaddarallahu azza wa jalla Allah menakdirkan apa yang terjadi. Nah, Nabi Adam terjatuh kepada apa yang Allah larang dan kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Adam dengan beliau kemudian memohon ampun kepada Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin permusuhan syaitan, permusuhan iblis itu sangat nyata kepada Bani Adam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ayyuhat talabah sekali lagi mana yang kita pilih? Apakah kita lebih memilih janji Allah Subhanahu dan itu baru satu janji. Apalagi janji-janji yang lain dari keutamaan menuntut ilmu sangat banyak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebab untuk dia mendapatkan ilmu akan Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Janji Allah Subhanahu wa taala Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan seterusnya ma'asyiral muslimin dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya akan memilih janji-janji Allah Subhanahu wa taala sehingga bersabarlah kita Bersabarlah Anda wahai orang tua untuk terus mengarahkan anak-anak Anda di atas jalan tolabul ilmi dan kalian para penuntut ilmu bersabarlah kalian untuk terus berjalan di atas jalan ini karena kalian berjalan di atas jalan yang benar. Kalian berjalan di atas jalan yang akan mengantarkan kalian kepada kemuliaan, kebahagiaan fit dunia, dunia dan akhirat. Ini yang kedua, al muslimin rahiman rahimakumullah. Untuk menjawab bisikan syaitan tersebut. Kemudian yang ketiga, al muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita ingat ya, kalau yang ditakut-takuti atau dibisikkan oleh iblis itu adalah bab tadi dunia, rezeki. nah Coba ma'asyiral muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita jawab sebuah pertanyaan. Memang yang memberikan rezeki siapa? Apakah yang memberikan rezeki itu adalah syaitan? atau yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu Allah sudah jamin. Sesuatu yang sudah Allah jamin, kenapa harus dikhawatirkan? Jangankan kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, orang-orang yang berakal. Kita ini orang-orang berakal, manusia berakal. Insya Allah dengan kita menempuh sebab, biidnillah azza wa jalla akan mudahkan kita mendapatkan rezeki. Yakin. Jangankan kita yang berakal, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hayawanat, hewan-hewan yang mereka tidak berakal. Nah, cacing yang ada di tanah, semut-semut yang demikian banyak, tidak bisa kita hitung berapa jumlah mereka. Semuanya makan, semuanya mendapatkan rezeki. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah ada hewan ya, dabah yang ada di bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Naam, semua sudah dijamin. Al-arzaqu maksumah, rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu. Ketika kita berada di alam atau ketika kita berada di perut ibu dalam hadis Ibnu Mas'ud. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya arzak telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika umur 120 hari yursalu ilaihil malak Allah mengutus malaikat ke dalam rahim ibu. Fayun fihi ruha, kemudian ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian ditetapkan empat perkara, bikat birizki rezekinya ditetapkan. Jadi masing-masing kita itu ditetapkan rezekinya. Jangan khawatir. Rezeki itu sudah dibagi. Naam. Ajal kita juga sudah ditentukan. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah merupakan hal yang sangat-sangat mengherankan ketika seorang kemudian merasa ragu-ragu dan merasa takut saya mendapatkan rezeki atau tidak. Bagaimana rezeki saya nanti? Yakin bahwasanya al arzaq maksumah rezeki itu sudah dibagi. Bahkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita itu tidak akan mati sampai rezeki yang Allah tetapkan kepada kita itu sempurna semuanya disampaikan. Misalnya salah satu di antara kita telah ditakdirkan oleh Allah ya mendapatkan rezeki, dia akan punya anak 10. Sebelum anaknya 10 tidak akan mati. Allah takdirkan bahwasanya dia ya akan memiliki enam cucu, apa namanya sekian. Tidak akan mati sampai cucunya sekian. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah Allah takdirkan. Anas bin Malik anaknya lebih dari seratus, Maka sebelum seratus anaknya lebih tidak akan meninggal Anas bin Malik. Rasul kan berdoa untuk Anas bin Malik, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah perbanyaklah rezekinya, hartanya, ya Allah berkahilah apa yang kau beri. Anas bin Malik sibuk dengan ilmu ma'asyiral muslimin, sibuk dengan hadis, sibuk dengan belajar Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sibuk menyampaikan ilmu sampai Anas bin Malik menjadi orang yang paling banyak di antara tujuh orang sahabat. yakni beliau di antara orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, Anas bin Malik. Waktunya, hidupnya untuk ilmu, menuntut ilmu, menyebarkan ilmu. Nah, menempuh sebab beliau juga di dalam tolabur rizki, tetapi tidak memalingkan dari tolabul ilmi. Bahkan itu yang menjadi perjuangan utama beliau. Radiyallahu ta'ala anhu. Rezeki sudah Allah tetapkan. Dikatakan anak beliau sampai 120. Umur beliau lebih dari 100. Nah Harta beliau Allah banyakkan Beliau punya kebun, yang kebun itu setiap tahun panen dua kali. Padahal rata-rata kebun, ya kebun korma ya panennya sekali, bukan dua kali. Tetapi Allah Jalla wa'ala telah menetapkan rezeki bagi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lalu dengan alasan apa lagi kemudian kita ini takut rezeki itu tidak akan sampai kepada kita? Gara-gara menuntut ilmu rezeki tidak akan sampai. Salah kalau seperti itu. Tuntutlah ilmu, belajarlah selalu Al-Quran wa Sunnah. Akan mendapatkan kebaikan. Dan rezeki itu telah Allah tetapkan. Kata Nabi Ali salatu wassalam, Nabi bersabda, Inna ruhal kudus nafasa fi rawi Ruhul Kudus, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan wahyu kepadaku dari Allah, annan nafsa lan tamuta, setiap jiwa itu tidak akan mati hatta sampai Allah menyempurnakan rezekinya. Sampai Allah sempurnakan rezekinya. Nah, masing-masing ya telah Allah tetapkan rezekinya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah semestinya kita na'am yakin akan hal itu dan tidak bergeser dari apa yang sedang kita lakukan upaya untuk terus menuntut ilmu. Jangan kemudian ditakut-takuti oleh setan kamu akan fakir, duniamu akan suram kemudian wah kalau begitu saya tinggalkan menuntut ilmu. Salah yang seperti ini. Berkata Al Hasan Al Basri rahimahullah, Al Hasan Al Basri rahimahullah berkata, salah seorang ulama tabi'in, murid Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kata Hasan Al Basri? Lama alimtu anna rizqi lan yakulahu ghairi itma'anna qalbi. Kata Hasan Al Basri, Ketika saya yakin dan memang seharusnya demikian, ketika saya yakin bahwasanya rezeki yang Allah tetapkan untuk saya lan yakulahu ghairi tidak akan dimakan oleh selainku. Jadi apa yang ditetapkan untuk saya ya akan sampai ke saya. Tidak akan sampai ke yang lain, tidak akan salah. Itma'anna qalbi. Menjadi tenanglah hati saya. Jadi ketika dibisiki syaitan, ingat itu rezeki sudah Allah tetapkan. Dengan itu akan tenang hati. Terus belajar menuntut ilmu. Ini yang ketiga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Semestinya kita ingat bahwasanya rezeki itu telah Allah tetapkan. Jangankan kita yang berakal. Nah, hatta makhluk-makhluk yang tidak berakal dan mereka lemah. Ya, bisa makan ya semuanya. Semut makan, cacing makan, apalagi hewan. Ya, Semua hayawanat, hewan-hewan kecil itu kita dengar suara ini burung-burung ini. Ya kulun mereka makan. Nah, karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka telah ditetapkan rezekinya, Rawal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan, wa taruhu bitanana." Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah, seandainya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi dengan tawakal yang sesungguhnya. Kalau kalian tawakal kepada Allah. Menggantungkan urusan kalian kepada Allah. Menyerahkan urusan kalian kepada Allah. Naam. La razaqakum sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut tair. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Taghdu himasan di waktu pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong wataruhu bitanan dan kembali dalam keadaan perutnya kenyang ini yang terakhir yang ingin kita sebutkan at-tawakkul 'ala Allah nah ini yang keempat ikhwatil kiram mari kita menepis bisikan-bisikan syaitan tadi dengan tawakul Allah, tawakal kepada Allah. Hakikat tawakal adalah kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dan kita yakin dengan janji-janji Allah. Siqah billah azza wa jalla. Terus kalian menuntut ilmu, terus kalian belajar agama, karena di situ ada janji-janji Allah yang harus kita yakini. Mesti akan didapatkan bagi mereka yang ikhlas lillah azza wa jalla di dalam menuntut ilmu. rezeki akan sampai kepada kita. Naam kita harus menempuh sebab. Pada saatnya ketika kalian nah apa namanya menuntut atau dalam kehidupan nanti ya, tempuh sebab ya, dengan terus bertawakal kepada Allah insya Allah akan ya sampai rezeki kepada kalian saatnya kalian menuntut ilmu ini juga bagian dari sebab untuk mendapatkan kebaikan termasuk rezeki yang toyib menuntut ilmu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Coba kita mengingat sedikit perjalanan para nabi, para rasul ya bagaimana mereka bertawakal kepada Allah kemudian Allah beri mereka jalan keluar. Coba antum ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail yang masih bayi ketika itu. Nah, Nabi Ibrahim yakin dengan janji Allah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan putranya Ismail di Mekah yang ketika itu bukan kota, tapi tempat yang sangat gersang, tidak ada air, tidak ada orang di situ, tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman-tanaman. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berat atau tidak coba? Berat. Tapi ini janji Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim tidak ragu-ragu dengan janji Allah. Nah, tidak takut Nabi Ibrahim alaihissalatu Karena Allah yang memberikan rezeki. Dan itu perintah Allah. Semestinya kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Kita tidak tinggal di tempat yang gersang, tanaman banyak kanan kiri. Tanah bisa ditanami, air banyak, kan demikian. Ya. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu dan Allah berjanji kalian akan mendapatkan semua kebaikan. Tawakal kepada Allah, tembus sebab. Sekarang tuntutlah ilmu dan harapkan apa yang Allah janjikan. Seperti Nabi Ibrahim salatu wassalam. Beliau letakkan Ismail di situ dengan istrinya, ya. Kemudian membawa bekal yang ada. Setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan sang putra Ismail dan istrinya. Tabiat berat, tabiat sedih. Berjalan Nabi Ibrahim dikejar oleh istrinya Hajar. Nah, ditinggal di tempat yang seperti itu. Nah, kalau mengikuti bisikan Shelton, ya, kalau kita dihadapkan dalam situasi seperti itu, mesti nanti makan apa anakmu? Nanti makan apa istrimu? Itu lebih berat lagi karena negerinya negeri tidak ada kehidupan, tidak ada air. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah berjanji akan memberikan rezeki. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ragu sedikit pun, walaupun tabiat berat. Demikian pula sang istri tawakal sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dikejar dari belakang sampai kemudian Hajar mengatakan, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan ini wahai Ibrahim? Allahu amaraka bihadza. Kata Nabi Ibrahim kepada istrinya, "Iya. Allah yang memerintahkan." Langsung ikhwan. Karena itu perintah Allah. Tidak ragu-ragu hajar. Mengatakan, Idan kalau demikian, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Pasti, yakin. Dengan rela melepaskan keberita pergian Nabi Ibrahim. Sudah, Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim pun menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai tempat yang jauh kemudian beliau berdoa Berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan Mekah menjadi bala dan aminah negeri yang aman, Allah berikan rezeki bagi penduduknya. Sudah, ditinggal. Tahukah apa yang terjadi? Betul-betul Allah langsung menunaikan janjinya. Rezeki tidak akan lari. Bahkan di antara sama roh buah tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam kita pun ikut merasakan air zam-zam. Sampai hari ini al muslimin rahiman rahimakumullah. Setelah Ismail memakan bekal yang ada, habis bekal yang ada, air minum pun habis, kemudian air susu juga kering. Naam. Menempuh sebab yang mampu dilakukan. Hajar naik ke sofa melihat barangkali ke bukit sofa barangkali ada orang kelihatan. Tidak ada. Lari ke Marwah juga di atas marwah sambil melihat barangkali ada orang berbolak-balik antara sofa dan marwah, marwah dan sofa. Sampai kemudian Allahu Jalla wa'ala ya, mengeluarkan air zam-zam dari dekat Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Air yang memancar. Subhanallah. Tidak bisa dibayangkan betapa bahagianya. Dan semakin yakin tentang janji Allah. Dan kisah Nabi Ibrahim demikian kisah yang sangat menakjubkan. Nah, dan juga yang lain ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ummu Musa, ibunya Nabi Musa Ali salatu wassalam. Ya, antum tahu kisahnya bagaimana. Tapi Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa. Taib untuk meletakkan Musa di mana? Nah, tabut di dalam peti. Nah, terus mau makan apa kan demikian? Rezekinya bagaimana? Tapi tawakulan Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kepada hambanya, menjanjikan untuk mengembalikan Musa kepada keluarganya. Terjadi apa yang terjadi. Toib jalan ini Nabi Musa bayi ternyata berhenti di tempat di situ ada keluarganya Firaun. Diambil. Wah, sudah ini sampai ke musuhnya Nabi Musa. Kelihatan bayi, itu bayinya Bani Israel kelihatan. Kulitnya kelihatan, wajahnya kelihatan. Sebagaimana kalau bayi Arab sama non-Arab kan ketahuan. Ini Arab, ini bukan Arab. Sebagaimana mereka tahu ini bayi Bani Israel, ini bukan bayi Bani Bani Israel. Nah, Fir'aun dan yang bersamanya ini orang nah kulit-kulit hitam. Nah, ini Nabi Musa alaihi salatu wasallam kelihatan ini bayinya Bani Israel dan namanya Firaun itu setiap ada bayi Bani Israel dibunuh, semua dibunuh, bayi laki-laki. Nah ini ada bayi Bani Israel, jelas-jelas itu bayi Bani Israel sampai di rumahnya malah dipelihara. Ya, keluarganya Firaun mencintai ini bayi. Nah, Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan kepada bayi ini Nah, sudah akhirnya Firaun ya yang pusing. Tidak ada orang, tidak ada wanita yang mau menyusui. Ya ini tidak mau ini bayi. Dikasihkan siapapun tidak ada yang mau. Subhanallah. Fir'aun harus nyari. Kalau tidak dikasih susu gimana ini nanti namanya? Mangis, lapar. Nah, datang saudarinya Musa menawarkan ini ada keluarga yang semoga bisa apa namanya menyusui namanya. Ditunjukkan pada sebuah keluarga. Siapakah keluarga itu? Ya ibunya Musa. Allah penuhi janjinya, dikembalikan Nabi Musa kepada sang ibu dalam keadaan aman. Tidak ada lagi rasa takut untuk dibunuh, sebelumnya takut. Tapi sekarang dia sudah menjadi putra kerajaan disusui oleh sang ibu, tinggal di rumah sang ibu, dibiayai oleh kerajaan. Ya subhanallah. Mereka berbuat makar, Firaun berbuat makar, wa makaru, wa makarallah. Allah membalas makar mereka. Itulah buah dari tawakul ala Allah. Allah memberikan rezeki. Allah memberikan kemudahan. Maka mari ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jangan ikuti bisikan syaitan. Ada para penuntut ilmu yang kemudian lagi saatnya dia menuntut ilmu malah saya tidak mau belajar. Saya lebih baik nah futur saja. Jangan. Namanya futur ada saat memang kadang semangat, kadang turun. Tapi ketika turun jangan kemudian lari dari menuntut ilmu. Jangan. Kita rugi. Kalian rugi. Karena di hadapan kalian janji Allah yang demikian banyak. Janji Allah yang luar biasa. Allah akan berikan kebaikan kepada kalian. Dunia, akhirat. Kebaikan demi kebaikan. Kalau kalian sedang tidak semangat, kalian sedang kurang semangat, banyak doa pada Allah, ya Allah berikan aku semangat. Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan dari kemalasan ya Allah. Ingat lagi keutamaan menuntut ilmu. Ingat lagi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Tempuh sebab. Demikian pula orang tua ma'asyiral muslimin. Bantu anak-anak Anda untuk terus berada di atas jalan tolabul ilmi karena disitulah kebahagiaan. Umat menunggu kalian, umat menanti kalian. Semangat kalian belajar. Nah, Adapun bisikan-bisikan syaitan itu bisikan-bisikan setan. Tidak ada hakikatnya dan itulah kerjaan setan memang membisiki kalian, membisiki kita ya'idukumul faqra, menakut-nakuti kefakiran. Adapun kita kita mendengar janji Allah Subhanahu dan kita tidak mempercayai apa yang dibisiki oleh syaitan. Ini empat hal ma'asyiral muslimin yang semestinya kita senantiasa ingat agar kita terus semangat di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, bahwa setan adalah musuh kita. Yang mestinya dia sangat semangat untuk memalingkan kita dari dalam jalan kebaikan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita diberi pilihan untuk memilih apakah kita akan memilih janji Allah Subhanahu wa taala atau janji-janjinya setan. Disuruh memilih. Tentunya seorang muslim akan memilih janji Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, yakinlah bahwasanya arzak, rezeki itu maksumah. Telah dibagi oleh Allah Subhanahu dan tidak akan lari dari kita yang telah Allah tetapkan kita akan mendapatkannya. Kemudian yang terakhir ya kiram, bertawakallah kepada Allah dan ingatlah kosos kisah-kisah mutawakkilin terlebih sayyidul mutawakkilin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.